Pak John? Ya. Silakan Pak. Mana ada maling yang mau ngaku, sesama maling, sesama rapuh harus saling melindungi, menjaga rapat eh, rahasia masing-masing. Nggak bakalan lah itu ngaku sama busuknya bajingannya. Makasih. Ya, Pak Indra. Pak Indra silakan. Ya, selamat siang Bu. Siang Pak. Saya pikir dalam hal ini KPK itu sudah cukup cerdas Bu ya. Jadi maksudnya cerdas itu eh, KPK sebelum menetapkan uh, uh, apa AM gitu, AM dan AS itu itu kan berdasarkan daripada audit BPK. Setelah dipelajari audit tersebut peran mereka baru ditetapkan sebagai tersangka. Nah untuk melakukan penahanan ini karena audit sudah selesai maka ditunggulah audit ini dua namun ada di jilid dua ini kan yang jadi permasalahan kan ah, hilangnya 18 itu ya mungkin BPK dalam hal ini memang ada di intervensi itu saya yakin pasti terjadi karena kalau kalau tidak di intervensi harusnya kan tidak boleh hilang ha, dan itu harusnya semakin dikelirkan ke masyarakat supaya kita bisa tahu mana politikus yang pro dan pekerjaan untuk rakyat mana yang hanya untuk kepentingan golongan atau partai aja Bu. Baik. kalau ini tidak dilakukan secara baik dan benar, kapan lagi Indonesia akan maju dengan apalagi dengan kondisi yang saat ini kita udah carut-marut begini dan disiplin besar dalam sejarah. Makasih Bu. Ya. Ali. Ya itu gak usah heran lah BPK begitu kan kita tahu ketuanya itu siapa bekas orang kepala pajak dan kita tahu dia itu bukan orang bersih. Terima kasih. Andre. Ya, jangan sampai ini KPK dibodohi sama BPK dan DPR. Ini udah ada kongkong jadi dua antara DPR dan BPK ini. Ya, jangan sampai uh, kecolongan eh, kita lagi musik kasus korupsi eh, ini ada kongkong antara DPR dengan Badan pemerintah Keuangan. Baik. Baik, Pak Supandi. Ya, dukungan moral dan materi harus diberikan kepada KPK. Kita lah seperti dari pendapat dari penelpon sebelumnya, ya kerjaannya DPK yang sekarang ketika menghadapi dirjen Pajak saja reputasinya diragukan. Hidup KPK kita gasa DPR, ya, Dewan Pecundang Rakyat Oke, Pak Tri, selamat sore. Selamat sore. Jadi DPR lembaga politik, KPK adalah lembaga hukum. Ya mungkin ada pertimbangan dari PK, jadi dia memberikan kepada DPR yang tidak menyebutkan nama-nama anggotanya. Tapi ke KPK di situ ada nama anggota Ya nah, sekarang KPK untuk menindaklanjutinya ya panggilannya kamu ditangkap-tangkapin itu letter yang mau menerima suap dari saya eh, kambalan itu aja komentarnya ya Pak Gilbert ya nggak masalah ya kalau saya bilang karena KPK kan sudah mengantongi nama-namanya yang tahu tinggal diusut aja diusut nanti juga ketemu karena ini kan semua persekongkalan ya persekongkalan ini akan meruntuhkan NKRI ini jadi nanti tahun 2014 ya moga-moga dapat pemimpin yang bagus semua bagus negara Indonesia maju dan makmur. Itu aja makasih. Pak Rudi, selamat sore. Sore. Silahkan. Pak Rudi. Ya, silahkan Pak Rudi. Ya, halo. Ya, silahkan Pak. Ya, uh, saya cuma mau komen sejak kapan eh, apa satu institusi negara sekarang jadi bisa tailor made artinya bisa dipesan untuk ini untuk purpose eh, ini dan untuk purpose itu kalau sudah seperti itu saya rasa eh, kita sudah rusak sekali karena orang bisa pesan berdasarkan kebutuhan terima kasih Pak Sofian ya selamat sore silakan Uh, kalau tidak salah itu sudah diinformasikan oleh Kepala BPK Pak Hadi Purnomo bahwa memang ada perbedaan antara audit untuk DPR dan audit untuk KPK. Audit untuk KPK itu untuk menghitung berapa kerugian negara, dengan audit DPR itu lebih ke arah siapa dan melakukan apa. Demikian, terima kasih. Pak Ferry. Ya, selamat sore. Ya, bagi saya sih di Indonesia itu apa sih yang nggak bisa? yang nggak ada pun bisa diadakan dan yang penting lagi di Indonesia itu yang susah dibuat gampang yang gampang dibuat susah nah itu yang membuat jadi negara kita kadang-kadang jadi kacau juga dan masalah kritis ya saya pikir bisa aja dihadapi dan bisa juga dihilang-hilangin gitu apalagi mendekati 2014 ini terima kasih Adi ya selamat Bu Selamat. ini anggota saya mau bisa kalau hanya itu kita gitu eh, makanya itu oh, dia kata-kata eh, bertanya dia yang di gitu loh dan itu namanya lempar terputus kita kan itulah kasih Pak John ya silahkan、uh, ah, ya kita kan tahu ya DPR itu kan eh, kalau boleh dikatakan sekumpulan penjahat berjasi ya jadi ya malu aja kalau kejadian tak seperti itu terima kasih Pak Ferry Pak Ferry silahkan ya kalau menurut saya ini ada baiknya anggota DPR itu masih dilantik kan ada sumpah jabatan nah nanti kalau tahun 2014 ada pemilihan baru sumpah jabatannya itu seperti yang di Cina ada kan seperti dipakai seperti mati juga naik pak, seperti ya dia cukup mati gitu jadi ada contohnya juga dan yang kedua eh, untuk DPR kita sendiri saya rasa dia dia banyak yang berjabat nanti kalau memang dia salah ya ngakuin apalagi kalau penegak hukum bahkan rakyat hukum membuat buat keterangan harus ya, dihukumnya dua kali lipat bahkan lebih saya sangat setuju kalau Irjen Joko dihukum 18 tahun karena mungkin beberapa tahun dia baru bisa kalau tadi kan juga lama juga pastinya gitu terima kasih ya Bapak Pangabean pagi Selamat pagi silakan Pak Ya ini menunjukkan ketidakseriusan atau BPK-nya yang bermain-main tapi serahkanlah kepada KPK untuk lebih serius menangani kasus Hambalang ini terlepas daripada laporan yang berbeda. Kita anggap saja yang ke KPK itu benar sehingga orang-orang yang, yang berkecimpung di DPR itu lebih banyak yang diungkap bermasalah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ngabian. Selamat siang Pak Leo. Ya selamat siang Bu silahkan eh, komentarnya. Ya Ibu, komentar saya sih kalau memang beda begitu ya KPK tunjukkan aja lapor audit yang didapat dari BPK itu ke DPR ada nih ada 18 nama nih tunjukkan aja ke DPR gitu masalahnya kan sepele gitu yang penting kan sekarang kan tahan lagi sudah murah jangan dijual lah ditahan aja lah itu dolar juga permainan orang lah dolar tinggi udah sebentar lagi juga turun tuh terima kasih terima kasih Pak Leo Pak John selamat siang komentar Anda Pak John sampai kapan sih Indonesia mau pejabatnya bebas dari korupsi dari mulai yang paling atas sampai paling bawah sehingga rakyat tidak sengsara seperti ini harap lah jangan munafik terus kalau udah mau pilihan umum dan pro rakyat pada hatinya ngumpulin uang buat kampanye dari hasil korupsi daging, sap, daging, sayur, buah dan segala kebutuhan pokok lainnya dihabiskan untuk biaya kampanye Nah, akibatnya lebih menimbulkan kesaran dan kita ya semua. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Kita ke Pak Harko. Selamat siang Pak Harko. Ya siang. Kita lihat ya eh, dengan kasus Sambalang kita negara rugi triliunan. Sekarang yang bobrok siapa Partai Demokrat ternyata maling juga kan. Kemudian kemarin kan kasus daging sapi, wah PKS, wah suci partainya kan, ternyata maling juga kan. Tapi untuk kasus ini ya saya cuma komentar gini, maling aku penjara penuh itu aja makasih terima kasih Pak Argo